بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Para bapak dan para ikhwas sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari kitab Situ Duror. Dan kita sedang dalam pembahasan prinsip yang kedua al asrul Thani At-Tariqu Wahidun setelah beliau menjelaskan tentang prinsip yang paling agung dan beliau di pembahasan pertama yaitu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa taala prinsip yang paling agung dalam agama adalah bagaimana mencetak pribadi yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala memurnikan penghambaannya semata-mata hanya kepada Allah taala ini yang paling pokok sehingga semua nabi dan rasul fokus pembinaannya dakwahnya dari awal sampai akhir kepentingan paling utamanya adalah bagaimana membawa manusia menggiring manusia dan mengantarkan manusia untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari yang lain-lainnya. Ini target yang pertama dan utama. Dari awal hidup sampai matinya harus dia memiliki prinsip yang satu ini. Hilangnya prinsip ini maka dunia dan kehidupannya menjadi tidak berarti sama sekali. Anda mau jadi konglomerat, mau jadi jenderal, mau jadi penguasa tunggal di dunia ini, maka itu tidak akan menjadi tidak akan bermakna apa-apa kalau Anda kehilangan prinsip yang pokok ini yaitu prinsip tauhid. Maka demikian pula jika dakwah Anda kosong dari dakwah tauhid, maka dakwah Anda dakwah yang tidak berkualitas dan tidak ada apa-apanya. Walaupun Anda memiliki sejuta pengikut di dunia ini, Prinsip yang kedua adalah atariq wahidun. Satu-satunya jalan atau jalan menuju Allah itu hanya satu, tidak berbilang. Yaitu dinul Islam, jalan Islam, jalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jalan ini tidak bercabang-cabang. Jalan ini satu dan ini yang diperintahkan Allah untuk mengikuti. Dan di samping jalan ini ikhwan fillah di samping kanan kirinya ada ahwa, ada subhat, ada bidak, jalan-jalan syaitan yang akan menipu manusia dan mengajak manusia untuk keluar dari surat al-mustaqim masuk ke jalan-jalan syaitan apapun namanya jalan itu. dan telah kita sampaikan bagaimana penjelasan Allah tentang jalan ini bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang jalan tersebut dan bagaimana peringatan para salaf berkaitan dengan jalan-jalan bid'ah yang akan mencerai berikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dampak prinsip yang kedua ini adalah kokohnya, teguhnya dan utuhnya Akidah salah dari awal sampai sekarang akidah mereka tidak berubah karena tumbuh dari akar yang pasti dari sumber yang pasti yang tidak berubah yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu merupakan satu-satunya jalan yang akan memandu manusia sampai ke tempat tujuannya. Maka berkata Al-Imam Ibn Battah rahimallahu taala fi bayani sababi ijtima'i kalimatis salaf al aqidatin wahidatin. Penjelasan Al-Imam Ibn Battah yaitu tentang kesatuan akidah salaf ber, yakni bersa, berkumpulnya akidah salaf dalam satu akidah yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir sampai kita sekarang ini. Akidah salaf tidak pernah berubah. Beda dengan akidah alul ahwa yang terus berkembang, yang terus berpecah-pecah, yang terus bercabang-cabang. Adapun akidah salaf maka ditanyakan kepada setiap ulama salaf dan pengikut salaf dari awal tumbuhnya akidah sampai ulama zaman sekarang Walaupun mereka tidak pernah bertemu di satu tempat, nggak pernah komunikasi, baik dengan alat-alat komunikasi atau dengan perantara. Tapi ketika ditanya tentang akidah mereka, mereka akan memiliki jawaban seakan-akan mereka pernah bertemu, pernah bersepakat, memiliki kalimat yang sama dalam memberikan jawaban. Antum tanya ulama salaf yang tidak pernah kuliah di bangku kuliah yang sama yang tidak pernah berguru dengan guru yang sama. Satu di Eropa, satu atau di Belan timur, satu di Belan barat, satu di berbagai negeri yang ada. Anda kumpulkan pendapat mereka, maka mereka memiliki kalimat yang sama tentang akidah mereka. Karena mereka mengambil dari sumber yang sama. Dengarkan perkataan beliau, "Falam yasal asadrul awal" على هذا جميعا على ألفة القلوب واتفاق المذاهب كتاب الله اسمتهم وسنة المصطفى إمامهم لا يستأملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء فلم يزل الناس على ذلك والقلوب باسمة مولاها مهروسة wan an ahwaiha bi inayatihi mahbusah. Beliau mengatakan generasi awal asadul awal mereka ini senantiasa ala hada jami'an di atas prinsip seperti ini semuanya di atas akidah yang sama semuanya ala ulfatil qulub. Hati mereka ada dalam kesatuan watifakil madahib dan mazhab-mazhab mereka dalam kesepakatan Kitabullah ismatuhum Kitab Allah yang menjadi penjaga bagi mereka Wa mustafa imamuhum sunnah Rasulullah SAW adalah imam mereka. La yastamiluna al-ara. Mereka tidak pernah menggunakan al-ara. Ini ra'yu-ra'yu mereka dalam menetapkan akidah. Wala yafza'una ilal ahwa. Dan mereka tidak pernah yakni dengan ahwa mereka dalam menetapkan akidah. Falam yazalin nas ala dalik. Mereka senantiasa di atas akidah yang satu, yang sama. Wal qulub bi ismati maulaha mahrusah. Hati-hati mereka dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga, tidak berubah, tidak menyimpang. Mereka terjaga di atas yakni keyakinan yang benar wan an ahwaiha bi inayati mahbusah dan jiwa-jiwa mereka dengan inayah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak terseret kepada hawa-hawa mereka. Ikhwan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah bagaimana menggambarkan akidah salaf dari generasi awal sampai zaman kita sekarang ini yang mereka memiliki akidah yang tidak berubah karena mereka mengambil dari sumber yang tidak pernah berbeda. Sumber mereka adalah sama yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa menempatkan akal-akal mereka di mana tak letaknya. Mereka bisa menggunakan rokyu-rokyu mereka di mana meletakkannya berkaitan pembicaraan tentang masalah akidah. Ikhwanibillah. Dan inilah yang kemudian menumbuhkan menjadi generasi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi yang bagaikan kasajaratin thayyibatin pohon yang sempurna memiliki akar kuat memiliki yaitu batang percabang yang menjulang tinggi dan memiliki buah-buah yang senantiasa tumbuh setiap saat. Ikhwani billah, akidah ini akidah yang terambil dari sumber yang bening, yang jernih, yang tidak berubah kemudian menghasilkan jiwa-jiwa yang senantiasa mereka selalu mendekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan jiwa yang buahnya pula manusia bisa merasakan kemanfaatan dari kebaikan mereka. Ini semuanya dampak dari akidah yang muncul atau yang terambil dari akidah yang benih yang jernih. Syekh Rosak ketika menjelaskan yaitu di antara sebab kokohnya akidah salaf ada 15 poin yang dijelaskan oleh beliau. Tentu tidak akan bisa kita bawakan semuanya. Satu di antaranya kenapa akidah mereka begitu sangat kokoh as-sabat sangat kuat, tidak berubah, tidak lekang di uh, eh, dimakan zaman, tetap utuh. Berbeda dengan akidahnya ahlul ahwa. Yang pertama faktor yang paling utama iktisamu ahli habi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Karena karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam wa imanuhum bi jami'i ma jaa fi kitabillah wa sunnati nabihi alaihi salatu wasallam dan mereka senantiasa mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah wa tiqaduhum al-kamil bi anna ma fil kitab wa sunnah la yajuzu tarku syai'in minhum dan keyakinan mereka yang sempurna bahwa apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah sama sekali tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Bal wajib ala kulli muslim al iman wa tasdiq bi kulli ma jaa fi kitabillahi wa sunnati nabihi fa aminu bi jami'i nusus al-mustamil alal ikhbari anillahi wasma'i wa Mereka al-sunnah wal jamaah mereka benar-benar berkeyakinan yang sempurna bahwa setiap yang ada dalam kitab dan sunnah tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Bahkan wajib setiap muslim mereka mengimani dengan iman yang sadik setiap yang datang dalam Quran dan Sunnah wajib dia benarkan. Mereka beriman dengan global dan rinci. Apa yang Allah sebutkan dengan global diimani dengan global. Apa yang Allah sebutkan dengan rinci diimani dengan rinci. Amanu biha imanan mujmalan wa mufassalan. Mereka beriman dengan semua yang ada dalam Quran itu baik secara global maupun secara rinci. Imanan mujmalan bikuli ma akhbarallahu tabaraka wa taala. Mereka beriman dengan global terhadap semua yang dihabarkan Allah dalam Al-Qur'an dalam perkara-perkara iman. Wa imanan mufassalan bikuli ma balaghahum ilmuhu min dalik fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Dan mereka beriman dengan rinci setiap ilmu yang telah dia dapatkan dari kitab dan sunnah tanpa ada keraguan sama sekali. Tanpa ada keraguan sama sekali. Ini sikap yang pertama Kenapa mereka akidahnya bisa utuh dari awal sampai zaman kita sampai hari kiamat yang akidah mereka tidak pernah berubah karena cara mereka mengimani Al-Quran dan Sunnah senantiasa dengan cara-cara yang benar. Mereka mengimani Quran dan Sunnah sebagaimana kehendak Allah dan kehendak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan kehendak pribadi. Oleh karena itulah di antara perkataan salaf bagaimana mereka mengimani apa yang datang dari Allah Taala minallahi arisalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah ini datangnya dari Allah taala. Bukan dari filosof, bukan dari para pemikir. Bukan dari hasil kesepakatan sekelompok orang yang mengeluarkan ini berbagai macam ajaran dibukukan. Tapi Al-Quran ini turun mirabil Alamin dari Rabbnya seluruh alam yang tahu persis yang alimun yang hakimun yang khabirun sehingga semuanya cerminan dari ilmu Allah detailnya ilmu Allah dari keadilan dan kebijaksanaan Allah sehingga semua yang ada dalam Quran adalah hak tidak ada yang batil semuanya adalah sesuai dengan kenyataan, gak ada yang meleset, karena yang berbicara adalah Allah Al-Alim. Sehingga Al-Sunnah benar-benar itu sangat yakin tanpa ada keraguan bahwa risalah ini datang dari Allah Ta'ala. Mengambilnya tanpa ragu-ragu. Minallahi risalah. Wa ala rasuli al-balagh dan yang menyampaikan risalah ini Rasul. Rasulun amin. Yang tidak pernah berdusta. Yang tidak pernah berkhianat. Apa yang diperintahkan Allah sampaikan tanpa ada yang tertinggal. Semuanya disampaikan. Walaupun untuk menyampaikan risalah harus menanggung derita yang sangat banyak, kepedian yang sangat panjang berbagai macam penderitaan yang beliau alami. Beliau tidak pedulikan. Tugasnya adalah menyampaikan risalah. Wa alaina at-taslim dan kita punya kewajiban at-taslim. At-taslim ikhwan billah apabila berkaitan dengan urusan akidah apabila berkaitan dengan urusan iman atau akhbar berbagai macam pengkhobaran-pengkhobaran yang datang dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan perkara ghaibiyat maka yang ada sikap atas diq sikap membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan sama sekali dan tanpa ada penolakan apabila itu dalam bentuk al-awamir wan nawahi dalam bentuk perintah dan larangan sikap taslim bentuknya adalah sami'na wa ta'na dia hanya siap mendengar dan taat Gak ada yang dia komentari Gak ada yang dia bantah-bantah Yang mendatangkan risalah ini Yang paling sayang kepada manusia yang paling tahu tentang manusia, yang paling bijaksana dalam memberikan hukum. Alangkah sangat kafirnya ucapan orang mengatakan sani hukum Allah diterapkan maka akan terjadi kedoliman-kedoliman. Siapa itu Allah yang menurunkan Al-Quran? Siapa itu Allah yang memutuskan hukum dalam Al-Quran? Sehingga kalau diterapkan dalam kehidupan akan terjadi kedoliman-kedoliman. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembang munafikin Madinah aja nggak pernah bilang seperti itu dengan terang-terangan. Maka kata para ulama, munafikin di zaman kita ini lebih pemberani, lebih berani terang-terangan seperti matahari di siang bolong menunjukkan kemunafikannya. Sehingga bagaimana mereka betul-betul ya ini berkomentar sadis terhadap risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i bagaimana memberikan bimbingan pada kita cara mengimani apa yang datang dari Allah taala. Amantu billah wa ma jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman dengan semua yang datang dari Allah. Caranya bagaimana ikhwan? Ala muradillah sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah taala. Saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'an Rasulillah sallallahu sallam dan apa yang datang dari Rasulullah sallam bagaimana caranya ala muradi Rasulillah sallallahu sallam caranya dengan sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu sallam apa yang beliau katakan adalah bagaimana atau membimbing kita bagaimana mengimani Allah dan Rasulnya. Ada yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada apa yang datang dari Allah Ta'ala. Ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah. Tapi cara mengimaninya itu tidak seperti yang Allah kendaki. Semaunya sendiri. Demikian pula apa yang datang dari Nabi. Mengimani Nabi. Dan apa yang datang dari Nabi Berapa banyak yang mereka mengimani dengan dengan modelnya sendiri. Sehingga dia akan sikapi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan seleranya. Bukan bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwan. Beliau diantaranya mengatakan, Jimaul Quran بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي طريق السعادة والنجاح وطريق الشقاوة والهلاك أي جعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يحب اتباعه وبه يصل الفرقان wal huda wal ilmi wal iman fayusaddiqu bi annahu haqqun wa sidqun wa ma siwahu min kalami sairin nas yu'radu alaihi fa in wafaqahu fa huwa haqq wa in khalafahu fa huwa batil kata beliau di antaranya bahwa keseluruhan isi kandungan Quran dan keberadaan Al-Quran itu adalah menjadi furqan pembeda bainal haq wal batil. Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Antara al-huda wal dalal. Antara petunjuk dan kesatan. Ar-rasyad wal ghayi. Antara yang lurus dengan yang bengkok antara tariku sada wa najah wa tariqus saqawa wal halak antara jalan kebahagiaan dan keselamatan dan jalan kebinasaan dan kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ini Allah utus para nabi dan para rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Semua yang ada dalam kandungannya lah hak Allah suka jika ajarannya diikuti. Yang mengikuti ajaran Allah ini akan menghasilkan furqan antara petunjuk ilmu iman akan total memberikan furqan antara hak dan batil dan hati manusia akan total dibelah antara orang yang mereka mengikuti yang hak dan mengikuti yang batil. Maka orang yang beriman dia akan membenarkan bahwa kandungan Quran hak dan benar. Sedangkan semua perkataan manusia itu dipaparkan dulu dengan Quran. Dihadapkan dulu dengan Quran. Kalau sesuai berarti benar. Kalau menyelisihi berarti batil. Sehingga yang menjadi standar utama, standar paten itu adalah Al-Qur'anul Kirim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap perkataan siapapun mesti dihadapkan dengan Quran. Mencocokinya benar, menyelisinya adalah salah. Al-Sunnah kenapa akidahnya tetap utuh dari awal sampai akhir? Karena mereka meyakini benar Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Ini faktor terbesar yang pertama. Maka Maka beliau katakan di sini antaranya, "Idza hadzal asl, idza hadzal asl al-awwal min asbabi sabati hadil aqidah fi nusu fi nufus al-i'tiq al-i'timad al-kitab wa sunnah wa bidunil i'timad alaihima la sa, la sabila ila thabat wala ila salamah wal istiqamah. Inilah fakta pertama kata beliau yang menjadikan akidah mereka kokoh, akidah mereka betul-betul kuat, tidak berubah yaitu bersandarnya mereka pada kitab dan sunnah dan tidak bersandar kepada selainnya. Dan hanya dengan cara begitu maka mereka akan mendapatkan jalan keteguhan, keselamatan dan istiqamah. Yang kedua, ketika mereka punya keyakinan tentang Al-Qur'an dan Sunnah dengan keyakinan yang benar, maka i'tiqaduhum i'tiqad salaf bagaimana keyakinan salaf tentang Quran dan Sunnah annal kitab wa sunnah mustamilani alal mu'taqad al-haq la naqsa fihima bi ay wajihin minal wujuh salah punya keyakinan bahwa Quran dan Sunnah ini sudah sangat menjelaskan akidah dengan segamblang-gamblangnya. Tidak ada kekurangan dari segala sisi. Sehingga akidah yang terbaik keyakinan yang terbaik yang terambil dari Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah menegaskan bahwa agama ini sempurna. al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Kalau agama telah ditegaskan Allah sempurna, maka di antara kandungan agama masalah akidah, demikian pula akidah yang paling sempurna akidah yang paling indah, akidah yang paling baik yang terambil dari kitab dan sunnah. Imam Malik beliau diantaranya menerangkan kepada kita bahwa kalau urusan masuk WC itu diterangkan dengan rinci dalam agama ini apalagi berkaitan dengan urusan tauhid. Pokoknya kehidupan yang kita diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Penting mana kira-kira kawan? Urusan masuk visi dengan urusan tauhid. Penting mana? Ya tentu. Ibaratnya urusan masuk visi itu kalau pohon itu ranting-rantingnya super ranting. Ini tuh paling pokoknya. Kalau soal yang paling sangat ranting itu diterangkan dengan sangat rinci jelas, bagaimana berkaitan dengan yang yang asalnya, yang pokoknya, yang kita ini ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mewujudkan yaitu tauhid. Di antara perkataan Rasulullah Islam, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'ad din usulahu وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا kata beliau sesungguhnya Rasulullah الله Alaihi Wasallam menjelaskan semua perkara agama. Maka kata Imam Malik, kalau Allah sudah mengatakan al-yaum akmaltu, lalu Anda membuat bid'ah dan bid'ah Anda Anda yakini baik, maka Anda telah menuduh Nabi khianat terhadap risalah Allah taala. Manibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah fa inna allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islam madina barang siapa pembuat bid'ah lalu dia pandang bid'ahnya itu baik maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Kira-kira tegel nggak antum nuduh Nabi khianat dengan risalah Allah? Nabi itu sebelum jadi Rasul dikenal Al-Amin, Rasulun Amin. Kira-kira para pengkhianat itu rata-rata mencari dunia atau cari surga. Hah? Saya ulangi. Para pengkhianat rata-rata karena mencari dunia atau cari surga? Hah? Cari dunia. Betul? Karena cari dunia mereka berkhianat. Maka sampai agama pun dijual. Dianggap remeh dan kecil. Apakah Anda akan tega tuduh Muhammad mencari dunia? Sehingga sampai berkhianat dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Anda kalau tujuannya masuk surga, apa kata Nabi? ma minal jannah wa yubaitukum minan nar illa qad Tidak ada yang akan mendekatkan Anda ke surga dan menjauhkan Anda dari neraka kecuali semua perkaranya telah diterangkan. Tinggal antum mau mempelajari enggak? Sehingga kalau Anda menemukan sebuah rumusan amalan yang baik dan mengantarkan ke surga, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, oh berarti Anda penemu yang luar biasa. Berarti Nabi ada yang terlewatkan. Kata udah dijelaskan semuanya sama Nabi yang mengantarkan ke surga. Ternyata Anda menemukan. Wah, Nabi berarti bohong. Kata udah menerangkan semuanya mengantarkan surga. Saya menemukan nih rumusan amalan bagus yang bisa mengantarkan ke surga. Maka dia telah tuduh Rasulullah khianat. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud ketika beliau marah dengan orang yang mereka melakukan amal bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi. Kata ibnu Ibn Mas'ud, la'allakum ahda ala millatin min millati Muhammad sallam. La'allakum boleh jadi kalian ini merasa di atas agama yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Gimana kalau ada orang punya perasaan amalan dia, cara beragama dia lebih soft, lebih smart lebih bagus, lebih indah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Gimana? Bagus nggak? Hah? Ya sesat, sesat-sesatnya orang. Bagaimana dia mengklaim amalannya lebih bagus dari amalan Nabi, lebih indah, lebih baik, lebih manusiawi, lebih humanis, lebih segala macam. Ini tentu orang yang sesat dengan penyesatan iblis tapi menganggap baik tentang kesatan dia. Kon ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.